Bapak, ikhwafillah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan dalam pertemuan yang lewat eh, kami sampaikan atau kita sampaikan bahasanya satun itu secara bahasa maknanya eh, kambing domba atau kambing biasa baik laki-laki ataupun betina. Tapi kalau pengertian off yang benar itu adalah offnya orang Arab biasanya menyebut syatun itu untuk domba betina. Domba betina. Demikian dikatakan oleh sesemin di Sarah Marokot. Domba betina itu syatun. Secara kuf. Kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya tentang masalah al-amr atau perintah. kalau al-mu'allif rahimahullah ta'ala Al-amru qaulun yatadammanu talabal fi'li ala wajhil istiqla'i. Mislu aqimu as-salata wa atuz zakata. Fa kharaja bi qaulina qaulun al-isyaratu fala tusamma amran wa in afadat ma'nahu. Wa kharaja bi qaulina talabal fi'li an-nahyu li'annahu talabu tar itlaku tarkin wal muradu bil fi'li al ijadu fayasmulu al qawla al ma'mura bihi wa khaja bi qawlina ala wajil isti'la'i al iltimasu wa du'a'u wa ghairuhuma mimma yustafadu min sigatil amri bil qara'ini Amar Eh, ta'rifu definisinya adalah kaulun ucapan ya manu yang mengandung tolaba fi tolabal fi'li tuntutan untuk melakukan perbuatan. Ala wajib istiqla dalam bentuk istiqla merasa di atas. Contohnya aki musolata tegakkanlah salat wa zakat dan bayarkanlah zakat saja maka tidak termasuk amar karena kita katakan kaulun ucapan adalah al isyaratu isyarat. Falatu sama amran maka isyarat tidak bisa disebut perintah. Lain afadat meskipun me mengandung atau memberikan maknahu makna perintah. Kemudian dan tidak termasuk amar adalah an-nahyu. Karena kita katakan tolabul fi'li tuntutan untuk melakukan satu perbuatan. Nahyu tidak termasuk amar li'anau tolabu takin. Karena dia adalah tuntutan untuk meninggalkan satu perbuatan. Semisal ayat arid jazamin minal autani. Jauhilah berhala. Maka di sini adalah perintah dan bukan larangan. Karena Allah mengatakan bu jauhilah. Akan tapi di sini perintah untuk menjauhi. Bukan larangan. Karena di sini menggunakan fiil amr. Kemudian Wal murad bil fi'li al ijad. Dan yang dimaksud dengan perbuatan di sini adalah ijad. Mewujudkan sesuatu. Artinya apa? Al fi'lu di sini perbuatan di sini mencakup ucapan dan perbuatan anggota badan. Karena kaulun ucapan adalah ijad, juga adalah ijad. Jadi al-fi'li di sini bukanlah lawan dari kaul. Akan tapi makna al-fi'li di sini adalah al-ijad, mewujudkan. Nah, ijad nah, itu mencakup mewujudkan perkataan dan mewujudkan tindakan. yahmulul kaulah al ma'murabihi maka mencakup perkataan. Meskipun di sini kita sebutkan bal fi'li namun al fi'li di sini mencakup al qaul perkataan yang diperintahkan. Karena al fi'li atau al fi'lu di sini maknanya adalah al ijaz, bukan lawan dari al qaul. Kemudian tidak termasuk perintah. Nah, di sini syarat perintah adalah alal wajib istilah dalam bentuk merasa di atas. Yang dimaksud merasa di atas di sini baik benar-benar di atas apakah memposisi memposisikan dirinya berada di atas padahal tidak di atas. kata-kata istilah di sini mencakup dua hal. Boleh jadi istilah benar-benar dia itu di atas semacam perintah Rasulullah SAW atau perintah Allah kepada kita. Atau boleh jadi kemudian istilah di sini cuma kemudian klaim saja, eh, cuma merasa saja atau menganggap atau memposisikan dirinya meskipun tidak berada di atas. semacam seorang budak misalnya seorang budak itu posisinya di bawah yang di atas adalah tuannya akan tapi dalam satu kesempatan misalnya budak ini bisa memaksa tuannya karena dia membawa senjata maka dia dalam dalam hal ini kemudian dia memposisikan dirinya berada di atas maka tidak termasuk amr al-iltimas al-iltimas itu meminta kepada orang yang selevel menyuruh namun menyuruh orang yang selevel atau meminta juga termasuk bukan termasuk al-amr adalah ad-doa karena doa itu dari bawah ke atas jika dari bawah ke atas, maka jika kemudian yang di atas itu adalah Allah maksudnya, maka itu disebut doa. Oleh karena itu di di sarahnya dikatakan yang lebih tepat sebenarnya soal. Di sarah nah, al-usul min ulum usul sebenarnya yang lebih tepat istilahnya itu adalah soal. Kalau soal itu dari bawah meminta permohonan mengemis mengemis memohon Nah, itu da, soal itu dari bawah ke atas bisa mencakup untuk Allah atau untuk orang. Tapi kalau doa, nah itu cuma untuk Allah saja. Maka e, sebenarnya ibarat atau ungkapan yang lebih tepat adalah soal. Mima yustafadu min Sirotil amri dan lain-lain yang bisa disimpulkan dari Sirotil amri dari kemudian e, sirah atau bentuk perintah dan kita tahu ini adalah iltimas atau ini doa atau ini soal adalah bil koro'in adalah dengan indikasi dan kalau tidak ada indikasi maka hukum asalnya adalah perintah Siyakul amri bentuk-bentuk untuk mengungkapkan perintah. Bentuk-bentuk apa yang dipakai oleh Quran dan hadis untuk mengungkapkan perintah. Siyakul amri artaun <coughs> fi'lul amri mislu utluma ma uhya ilaika minal kitab ismu fi'lil amri mislu hayya 'ala salati. Al-masdaru an-naibu an fi'lil amri. Mislu fa'idha laki laqitumul ladzina kafaru Fadur bariqabi Al-mudari'u al-makrunu bila mil amri. Litu'minu billahi wa rasulihi. Waqad istafadu talabul fi'li min ghairi siratil amri. Mislu ayu sofa bi fardun au wajibun au mandubun au ta'atun au yumdahu fa'iluhu au yudhammu tarikuhu aw yatarattabu ala fi'lihi sawabun au ala tarkihi iqabun Siarul amri bentuk-bentuk yang dipakai untuk mengungkapkan amar. Ini ada empat yaitu yang pertama adalah fi'il amr contohnya firman Allah di surat Al-Ankabut ayat yang ke-45 utluma uhya ilaika minal kitab bacalah kitab yang sudah diwahyukan kepadamu dan isim fi'il amr contohnya panggilan adhan hayya ala salati marilah atau ayolah melaksanakan sholat Maka haya di sini bukan fi'il amar akan tapi disebut isim fi'il amar Apa beda fi'il amar sama isim fi'il amar Bedanya adalah fi'il amar adalah fi'il yang eh, bisa menerima tanda amar misalnya non taukid adapun isim fil amr adalah sesuatu yang menunjukkan mana perintah akan tapi tidak bisa menerima tanda fiil contohnya di sini hayya itu bedanya Contoh yang lain adalah haluma dalam surat Al-Ahzab ayat 18. Kemudian yang ketiga adalah masdar yang menggantikan fi'il amr. Contohnya firman Allah di surat Muhammad ayat yang keempat. Fa'idha lakitumul ladina kabaru maka jika kalian bertemu dengan orang-orang kafir bukan di jalan ya, namun pada saat di peperangan. Oh ini faidah tuh ketemu di mana saja. Tidak, ini konteksnya atau kemudian uh, ayat ini tentang apa ya? Konteks menunjukkan maksudnya adalah bertemu dengan orang kafir pak di peperangan. Fatur barikop maka penggalah lehernya. Jadi bukan ketemu di jalan. Faidalah kitum, ini kan lakitum, ini kan sudah bertemu. maksud lakitum di sini adalah bertemu dalam peperangan. Dari mana tahu? Ya, dari konteks ayatnya, dari ayat sebelumnya, dari ayat sesudahnya. Kita lihat bahasanya maknanya di sini adalah peperangan. Ini karena ini ayat ini menceritakan peperangan, bukan mutlak bertemu. Fatur barikop maka pukullah tengkuknya, maksudnya penggalah lehernya. Fadorba di sini masdar. Namun maknanya adalah amar. Namun dia menggantikan fil amar sehingga maknanya fatribu arikob. Namun fatribunya dibuang kemudian masdar ini sebagai penggantinya. Kemudian yang keempat mudorek al makrun yang digandengkan dengan nam amr. Kalau tadi contoh pertama ayat, contoh kedua adan, contoh yang ketiga ayat, nah, contoh ketiga ini bukan apa-apa, cuma contoh dari beliau. Lituk minu, ndaklah kalian beriman ya, kepada Allah dan Rasulnya. Seandainya ada kalimat seperti ini, maka ini adalah amar tahu amar karena ada lam amarnya. Apa beda lam amr sama lam kai? Di nahu ada salah satu uh, eh, ma, yang membuat mansub satu fiil ada lamul kai. Sering orang tuh bingung apa beda lamul kai atau disebut juga lam taklil dengan ma, lam amr. Terdapat perbedaan Kalau kemudian di sana kemudian mengandung perintah makna perintah kalau maknanya itu sebab maka namanya lam taklil. Dilihat dari tinjau maknanya. Kalau makna yang pas itu adalah menyatakan sebab, maka adalah lamnya adalah lam taklil atau lam kai. Ada juga bedanya secara lafaz. Kalau lam amar itu lamnya itu disukun. Sesudah suma, sesudah fa dan sesudah ee, eh, wawu. Jadi, lam amar itu lamnya itu sukun. Jika sebelumnya ada wawu, ada fa atau ada suma. Itu lamnya disukun. Misalnya tumal ya ketok Tuma kemudian dalam kemudian ya ketok Maka tumal ketok Lamnya sukun. Maka lamnya lam amal Kalau bicaranya di tempat saya halaman 106. Akan tapi jika lamnya adalah lamukai, maka lamnya itu adalah dikasrah meskipun habis tuma misalnya maka tetap dikasrah ini kalau kemudian lam amal habis fa habis suma suma sama habis wa itu dibaca sukun yustafadu talabul fi'li dan terkadang disimpulkan talabul fi'li tuntutan melakukan perbuatan min ghairi siratil amri tidak dalam dari bentuk-bentuk e, yang menunjukkan perintah. Semacam di sifati dinyatakan di Anom fardun. Suatu perbuatan itu hukumnya fardu atau kemudian wajib atau manduk, manduk dalam istilah syariat itu beda dengan manduk istilah ulama fikih dan usul fikih manduk itu tidak wajib nah, Kok kemudian ada hadis eh, mengatakan banyak satu perbuatan itu manduk, maka itu malah maknanya wajib atau dinyatakan hal tersebut adalah ketaatan Auyum dahu atau dipuji fa'ilu pelakunya au yudamu atau dicela tariku orang yang meninggalkannya au tabu atau e, timbul ala fi'lihi karena melakukannya sabun ada pahala au ala terki atau karena meninggalkannya pun ada hukuman Matak tadi si sirotul amri, tuntutan si Roh amr. Sirotul amri indal itlaki tak tadi wujubal makmuri bihi wal mubadarata bifi'lihi Si roh amr indal mutlak ketika mutlak Artinya tidak dikaitkan dengan sebab namun mutlak tak tadi maka menuntut wajibnya barang yang diperintahkan. Wal mubadarah dan bersegera bifi'li melakukannya fauran segera. Inilah pendapat yang paling kuat pendapat yang paling kuat dan ini pendapat mayoritas ahli usul ya, menyatakan bahasanya al amru lil wujub hukum asal perintah itu adalah menunjukkan kewajiban demikian juga pendapat yang paling kuat ya, al amru lil fau hukum asal perintah itu adalah lil fau segera dilaksanakan sebenarnya ulama berselisih pendapat ada yang mengatakan ya hukum asal perintah itu ya ditunda-tunda juga boleh. Tetapi pendapat yang kuat adalah lil fau untuk, untuk segera saat ini juga. Faminal adilati ala annaha taqtadil wujubah di antara dalil yang men, eh, kita baca dulu faliyah dari ladina yukhalifuna an amrihi antusibahum fitnatun au yusibahum adabun alim. Wajud dalalati annallaha hadzaral mukhalifina an amir rasuli antusibahum fitnatun wa ya azairu ayusibahum adabun alim. Adabun alimun. Wa tahdhiru bi misli dzalika la yakunu ila ala tarki wajibin Fadalla ala an amal Rasul sallallahu alaihi wasallam an mutlaqa yak tadi wujuba fi'lil ma'muri. Wa minal adilah di antara dalil anha bahasanya sirah amr itu menuntut hukum wajib dan firman Allah di surat An-Nur ayat yang ke-63 Allah menyatakan maka hendaklah takut orang-orang yang menyelisih an amrihi perintah Rasulullah SAW antusibahum menimpa mereka fitnatun fitnah ayusibahum atau menimpa mereka siksaan yang pedih Wajud dalalah sisi pendalilan dari ayat ini, an Allah, Allah melarang e, mengancam al-mukhalifina orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antusi bahum fitnah diancam dengan ditimpa fitnah apa fitnah dalam ayat ini kata beliau azairu fitnah di sini maknanya adalah penyimpangan maksudnya zaihul qalbi menyimpangnya hati dari e, kebenaran Au ada pun alim atau menimpa mereka siksaan yang pedih. wetahdir dan ancaman semisal ini layakunu tidak akan terjadi, tidak akan ada illa kecuali alat tarki wajibin karena meninggalkan yang wajib. Padahal maka hal ayat ini menunjukkan bahasanya perintah Rasulullah SAW yang telah yang tadi menuntut hukum wujubal fi'lil ma'muri wajib wajibnya perbuatan yang diperintahkan ya fal yahdar ini di sini nah, ini adalah lamnya lam amr tak tahu karena sebelum lam ada fa dalamnya disukun. Nah, tadi kaedahnya lam amar itu cirinya dibaca sukun ketika didalui fa, didalui summa dan didalui wawu. yahdar. ini ada fa, lamnya sukun. Berarti lamnya lam amar. Ada perintah dari Allah. Perintah di sini maksudnya apa? Perintah di sini maknanya adalah ditahdid untuk ancaman untuk mengancam kita sini di salahnya dijelaskan kenapa dalam ayat ini kita lihat fitnah itu disebut duluan baru kemudian bun alim nah, antusi bang fitnatun atau bun alim Disebut dulu fitnah, baru azabun alim. Dan fitnah di sini maknanya tadi apa? Zaihul Kolbi, Ya, fitnah hati. Hati yang menyimpang dari rel yang benar. Itu makna uh, fitnah di sini. Bagaimana kata Imam Ahmad? Kenapa kok kemudian ini fitnah dulu yang disebutkan padahal maksud, maknanya adalah fitnah hati, penyimpangan hati, penyakit hati, baru kemudian siksaan. Ini menunjukkan mengisyaratkan bahasanya penyakit hati, fitnah hati, rusaknya hati itu lebih berbahaya daripada al-azab al-azab al al-alim siksaan pedih Siksaan pedih di sini kata beliau maksudnya adalah kekeringan, zilzal, zala, eh, zalazil, gempa bumi, banjir dan semacamnya. Ya Allah katakan rusaknya hati, fitnahnya hati, ah, itu lebih besar bahayanya daripada terjadi banjir, terjadi kekeringan. Karena banyak orang, meskipun banyak orang itu tidak kemudian mempedulikan kalau hukuman itu berupa hukuman hati rusaknya hatinya itu merasa kayaknya tidak terjadi apa-apa akan tapi baru kemudian merasa ada hukuman itu kalau kemudian hukumannya adalah hukuman yang nyata maka kemudian beliau jelaskan sikap manusia terhadap hukuman Allah itu ada tiga sikap Yaitu pertama adalah orang yang punya hati yang hidup, maka dia akan merasa ketika ada hukuman hati ataupun hukuman yang nampak, yang indrawi. Adapun orang yang kemudian lemah iman, maka dia hanya merasa mendapatkan hukuman ketika hukumannya adalah hukuman real, hukuman indrawi akan tapi tidak merasa dihukum ketika hukumannya adalah hukuman hati. Dan yang ketiga adalah orang yang mati hatinya. Maka dia tidak pernah merasa dihukum. Baik ada hukuman hati apalagi hukuman nah, ataupun hukuman indrawi. Merasa biasa-biasa saja. Ya memang eh, memang sudah memang wajarnya seperti itu. Wajarnya wajar saja terjadi gempa ini memang gejala alamiah nah, biasa perkara biasa perkara alam nggak perlu ditakutkan tenang saja itu ciri orang yang mati hatinya kata dia kemudian dalam ayat ini Allah mengatakan yukhalifuna an amrihi pakai an Allah tidak mengatakan yukhalifuna amrohu ini beda Beda maknanya dalam bahasa Arab antaranya antara yukhalifuna amrohu sama yukhalifuna an amrihi. Kalau ada kata-kata an di sini, an kata-kata an di sini mengandung makna al-khuruj. Menentang, ya ada kata-kata menentang. Menentang perintah Nabi. Baik menentangnya secara sempurna atau sebagian. Beda kalau yukhalifuna amrohu. Yukhalifuna amrohu itu ya ini ada perintah nggak dikerjakan. Dan kalau yukhalifuna an amrihi nah itu ada di hatinya itu ada unsur penentangan. kemudian wa minal adillati ala anna lil fawri qauluhu ta'ala fastabiqul khairati wal ma'murati wal ma'muratu syar'iyatu khairun wal amru bil istibaqi ilaiha dalilun ala wujubil mubadarati Dan di antara dalil kalau perintah itu lil faur harus segera dilaksanakan. Firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 148. Fastabiqul khairat, adalah kalian berlomba bersegera dalam kebaikan. Wal ma'murat asyariyah dan semua perintah-perintah syariat itu adalah khairun kebaikan. Maka kita diperintahkan untuk bersegera melaksanakannya dan hukum asal perintah adalah wajib ya tadi uh, eh, mukadimah yang awal hukum asal perintah wajib sudah diterima kan? nah fastabiku al khairat jadi ada perintah untuk istibah untuk bersegera dalam melakukan kebaikan dan hukum asal perintah wajib maka kita wajib untuk istibah wajib untuk bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan maka artinya dan termasuk kebaikan adalah semua perintah-perintah syar'i. Maka berarti semua perintah syar'i harus segera dilaksanakan. Wal amru bil istibab dan perintah untuk bersegera berlomba adalah dalil ala wujubil mubadarati wajibnya kita untuk bersegera. Di sini beliau Alimah imam Muslimin mengatakan makmurat syariah semua perintah syar'i itu adalah kebaikan. Bagaimanakah dengan makmurat kaunia perintah kauni? Sakit, ketakutan, kemiskinan, banjir, gempa bumi. Itu makmurat kaunia terjadi karena perintah Allah, namun perintah kauni. Nah, kalau makmurat kauniyah, perintah-perintah kauni, maka mengandung syahun wa khairun. Dan kalau makmurat syariah, semuanya khairun. Dan kalau makmurat kauniyah, maka ada yang syahun dan ada yang khairun. Kalau kemudian nah, makmurat kauniyahnya gempa, banjir, nah ini syahun menurut kita. kemudian makmurat syar kauniyahnya adalah ya, rezeki yang lapang, kemudian mudah dapat uang dan sebagainya, maka itu khair. Demikian juga kemaksiatan itu terjadi dengan amar kauni dan dia adalah syarun kejelekan. Wali anan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam kariha takhiran nasi ma amarhum bihi minan nahri wal halqi yaumal hudaybiyati hatta takhala ala ummi salamata radhiallahu anha fadakarolaha laha ma laqiya minan nasi dan dalil yang kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka takhiran nasi para sahabat yang menunda-nunda ma'amarohum bihi apa yang Nabi perintahkan yaitu nahri menyembelih hadyu walhalki dan tahalul dengan men, men, menggundul kepala yaumal Hudaybiyah pada saat perjanjian Hudaybiyah atas sakrola sampai Nabi menemui Umi Salamah radhiallahu anha pada karolaha maka kemudian Nabi cerita kepada Umi Salamah malakia apa yang beliau temui minat nasi dari sikap manusia sikap para sahabat bukannya kemudian para sahabat itu adalah orang yang bukan bukannya sahabat itu adalah orang yang membangkang terhadap perintah Nabi akan tapi mengapa para sahabat di sini diperintahkan oleh Nabi ketika perjanjian debia untuk segera tahalul dan menyembelih haji kok tidak berangkat-berangkat Sebabnya itu adalah karena ingat dan perjanjian Hudaybiyah ini para sahabat merasa ini adalah perjanjian isi perjanjian ini adalah menekan Islam tidak menguntungkan kaum muslimin karena jika ada orang nah, uh, orang Mekah orang musik Mekah yang masuk Islam kemudian hijrah ke Madinah harus dipulangkan ini tidak menguntungkan Dan mereka tahu kalau Nabi itu adalah seorang yang lembut, seorang yang kasih sayang dan memperhatikan umatnya, maka mereka berharap ya, sikap mereka ini adalah merupakan harapan mereka supaya Nabi berpikir ulang dan menerima dan mengubah keputusan. Bukan karena mereka itu malas ketika diperintah oleh Nabi. Bukan. Akan tapi ini adalah merupakan tawar para sahabat yang merasa ini perjanjian tidak menguntungkan, maka ini bentuk mau menawar perintah Nabi dan mengingatkan Nabi uh, supaya kemudian mengubah pikiran, mengubah keputusan. Bagaimana Nabi SAW uh, eh, itu ketika kemudian uh, di perang Khaybar itu mengharamkan keledai jinak maka ketika pertama kali setelah diharamkan Nabi perintahkan supaya wadah-wadah prio-prio yang tadi gunakan untuk masak dan untuk tempat daging keledai himar supaya dipecah, dirusak. Maka kemudian para sahabat itu kemudian ngasih pertimbangan, ya Rasulullah, au naksiluha gimana kalau kami bersihkan saja periuknya, kemudian kami pakai untuk keperluan yang lain. Kemudian Nabi SAW mengatakan, awir siluha, kalau gitu ya dicuci saja. Maka ini dalil, nah, bahasanya bangkai atau kemudian daging keledai itu najis. Di sini pertama kali Nabi perintahkan untuk dipecah, dirusak, kemudian diubah, ya dicuci saja dalam rangka kemudian memperhatikan keadaan umat hadisnya dia Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian itu dua alasan nama nakli bacanya al amr lil qaum untuk kaidah perintah itu harus dilaksanakan nah, dalil kaidah ini dalil naklinya ada dua ayat satu hadis satu dan dalil akli dalil nazari beliau sebutkan empat alasan empat dalil wali anal mubadarata bil fi'li ahwatu wa abra'u wa ta'khiru lahu afatun wa yastadi tarakumal wajibati hatta ya'jaza anha beliau katakan karena mubadah karena bersegera melaksanakan perintah bilfi'li perintah yang diperintahkan perbuatan yang diperintahkan itu pertama ahwat lebih hati-hati maksudnya ulama kan berselisih ada yang mengatakan perintah itu segera dan ada perintah itu boleh ditunda. Kalau ulama yang mengatakan perintah itu boleh ditunda, kok ada orang yang segera disalahkan? Tidak disalahkan. Dan kalau ulama yang mengatakan perintah itu untuk segera kok ditunda, disalahkan. Oleh karena itu maka lebih hati-hati segera. Karena dengan segera ulama yang mengatakan perintah itu untuk segera mengatakan perbuatan benar. Nah, ulama yang mengatakan perintah itu boleh untuk ditunda maka tidak menyalahkan. Maka lebih hati-hati. Yang kemudian yang kedua abra'ul zimmah lebih cepat menggugurkan kewajiban. Karena satu kewajiban sebelum kita laksanakan maka masih menjadi tanggungan kita. Begitu dilaksanakan maka gugur tanggungan dan gugur kewajiban. Maka makin segera maka berarti makin cepat menggugurkan kewajiban. Yang ketiga wa ta'khiru lahu afatun. Menunda-nunda itu banyak afatnya. Banyak eksesnya, banyak dampak negatifnya. Banyak bahayanya. Apa bahayanya? Mati sebelum dikerjakan mati, tersakit, tersibuk atau lupa, banyak bahaya yang menghadang kalau ditunda-tunda. Ini kalimat wa ta'khiru lahu afatun ini aslinya perkataan Imam Ahmad kata Saimin di sarahnya ini. Aslinya ada di dinukil dari perkataan Imam Ahmad. Di mana beliau mengatakan tentang haji, innahu alal fawri Ya, tentang haji, kalau orang sudah mampu haji maka wajib segera berhaji. Kemudian beliau mengatakan at-takhiru lahu afatun. Beralasan kenapa kok harus segera? Karena ditunda-tunda itu banyak masalahnya. Nanti boleh jadi sakit, boleh jadi uangnya kepakai yang lainnya dan sebagainya. Dan ini dan ucapan Imam, Imam Ahmad ini wa ta'khiru lahu afat menunda-nunda itu banyak masalahnya itu bukan hanya dalam urusan agama dan juga kemudian berlaku dalam urusan dunia tugas ditunda-tunda tunda-tunda ah besok besoknya tambah tugas lagi ah besok lagi lah ah nanti kalau udah libur ah. hanya malah kemudian ternyata pas libur sakit maka nggak bisa kemudian ya, dikerjakan. Maka benarlah perkataan Imam Ahmad wa takhirulahu afatun. Ada banyak bahaya kalau ditunda tunda. Bisa ini di ditulis di kamar buat takhir lalu apa tuh jangan menunda-nunda tugas ya. yang keempat wayat tadi tarokumal wajibat menunda-nunda melakukan kewajiban itu yang tadi menuntut tarokum bertumpuk bertumpuknya kewajiban sehingga tidak ajes ajes itu tidak bisa sama sekali ajis itu lawan kata dari kudro, Bukan lawan kata dari kuah Ajizun itu lawan kata dari kudrotun Bukan lawan kata dari kuwatun Karena kuwatun itu lawan kata dari dokfun Apa beda dokfun sama ajizun? Dokfun itu bisa namun dengan terseol-seol dengan dengan penuh beban berat non bisa itu namanya dokun non kalau belas sama sekali nggak bisa itu namanya ajzun ini ada batu maka orang yang kemudian eh, geser batu ini orang bisa geser namun dengan lambat lama penuh kesulitan keluar keringat banyak itu namanya dokun menggeser menggeser aja nggak bisa menggerakkan saja nggak bisa itu nam apalagi menggeser menggerakkan aja nggak bisa ini namanya ajuzun Nah maka bertumpuk-tumpuk sampai terjadilah adil. Nah, mungkin artinya tidak berdaya sama sekali nggak bisa kemudian mengerjakan satu pun karena oh, tugasnya numpuk udah sepuluh kewajiban semuanya berat semua akhirnya malah satu pun nggak bisa nggak ada yang dijalankan ajus namanya Inilah empat uh, alasan dalil akli yang menunjukkan kita harus segera untuk melakukan kewajiban. Waktu yang al-amru anil wujubi wal fauriyati lidalilin yaktadi dalika saya huju anil wujubi ila ma'anin minha an nadabu Kakoli ta'ala wa asyidu idha tabayaktum Wal amru bil ishadi ala tabayu'i lin nadbi. Bidalilin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam istara Farotan minal min Arabiyin walam yushidu walam yushid Wakaf dan terkadang perintah itu keluar dari al-wujub hukum wajib dan segera. Namun harus lidalian karena ada alasan yang tadi zalika yang menuntut hal tersebut. Jika tidak ada alasan, ya maka ya, kita katakan ya hukum asalnya adalah wajib. Alasannya boleh jadi ijma atau dalil eh, yang lain. Saya harus maka keluar dari makna wajib, hukum wajib kepada makna-makna yang lain. Pertama adalah anadab anjuran. anjuran. lihat ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah Allah mengatakan surat Al-Baqarah 282 dan carilah saksi jika kalian mengadakan transaksi jual beli. Ini ada perintah dan hukum asal perintah wajib Perintah kalau ada transaksi jual beli itu ada saksinya. Apakah kemudian mau beli permen harus kemudian bawa teman? Saya beli permen satu. Tidak. Ya, tidak wajib, tidak haus. Kenapa? Karena perintah ini lina Ini perintah ini adalah anjuran. Fal amru maka perintah bil ishab cari saksi ketika transaksi alat tabayuk jual beli itu bi adalah dianjurkan. Apa dalilnya? Dalilnya Nabi SAW istara pernah membeli seekor kuda min Arabi milik orang Arab Badui walam yushid dan Nabi ketika itu tidak pakai saksi. Akan tapi apakah saksi ini dianjurkan ketika jual beli ini adalah hukumnya mandub secara mutlak? Jawabannya tidak fihi tafsil, ada rinciannya. Di sana dijelaskan. Ya perlu kita bedakan antara kemudian jual beli barang remeh yang kita sudah biasa kalau tidak ya tidak pakai saksi tidak apa-apa ya beli bakso nggak perlu pakai saksi beli permen nggak perlu pakai saksi sudah uh, urfan itu sudah demikian perlu dibedakan dengan barang-barang besar jual beli ya uh, yang kemudian jumlahnya dah sedikit uangnya dah sedikit dan bahaya jika kemudian tidak ada saksi kalau ada orang mungkir ketika terjadi transaksi maka pertimbangan adanya kemudian kekhawatiran mungkir atau kemudian ada orang yang kemudian berbalik kalau tidak pakai saksi maka bisa jadi hal ini kemudian jadinya hukumnya wajib demikian juga perlu dibedakan antara jual beli untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain kalau untuk orang lain misalnya Misalnya kemudian kita mengurusi harta anak yatim, kemudian kita mau jual beli dengan untuk keperluan anak yatim tersebut, namun dia masih anak kecil, ini pakai uangnya dia, maka hukumnya wajib nah, dalam mereka untuk menjaga hak nah, atau harta milik si yatim ini. Lebih-lebih jika barang yang dibeli itu mahal. Jadi di, dianjurkan namun eh, rincian perlu dirinci tidak secara mutlak. Ini hukumnya dianjurkan karena Nabi pernah beli kuda dan nggak kemudian cari saksi. Karena seandainya cari saksi ketika jual beli itu adalah wajib, tentu Nabi akan cari saksi untuk jual beli untuk beli kuda tersebut. Karena Nabi tidak akan meninggalkan sesuatu yang hukumnya wajib. Jadi ada korinah demikian. Ada sebagian ulama punya kaidah. Ya. Ada sebagian ulama punya kaidah. Ya. Kalau perintah itu tidak berkenaan dengan urusan ibadah disebutkan di sini di syarat maka maknanya adalah anjuran atau irsyad namanya lil irsyad dan lil irsyad itu maksudnya memberikan arahan yang terbaik kalau perintahnya bukan e, perintah Nabi tersebut atau perintah Quran tersebut tidak berurusan dengan masalah ibadah mahdoh berurusan dengan muamalah sehingga mereka beralasan wa asyidu idza tabayatum di sini itu sudah kemudian menunjukkan irsyad. Irsyad ingat irsyad hukumnya adalah nadab. Irsyad itu adalah me, me, me, mengarahkan untuk mengambil yang terbaik. Jadi irsyad, irsyad hukumnya nadab. Maka sebagian ulama mengatakan wajib itu tidak tabayatum semata-mata dengan ayat ini nah, kita katakan hukumnya adalah nadab. Hukumnya adalah mandub dianjurkan. Karena apa? Ini bukan berkenaan dengan perkara ta'abudiyah ini berkenaan dengan perkara muamalah jual beli. Kata yaktum. Maka semata-mata dengan dengan wa asyidu itu sudah menunjukkan hukum mandub adanya saksi dalam transaksi jual beli. Akan tapi kalau jumhur ulama usuliyun itu tidak menggunakan kaidah seperti itu. Tidak membedakan antara e, perkara ubudiyah, ibadah atau tidak. Di sana ada perintah, maka otomatis hukum asalnya wajib. Jika mau dipalingkan harus ada dalil. Harus ada korinah yang memalingkannya. Jumhur usuliyun mengatakan segala perintah syariat kan hukumnya ibadah. Meskipun dalam berkenaan dengan perkara ada bahwa ibadatun maka statusnya adalah ibadah. Ini kaidah tersebut kurang tepat. Eh, kaidah sebagian ulama, kalau perintah itu tidak berkenaan dengan perkara ta'abudiyah, maka itu adalah maknanya lil irsyad dan lil irsyad itu hukumnya tidak wajib, namun menghasilkan hukum mandub. Kemudian yang kedua al ibahatu Wa aktsar ma yaqa'u dzalika idza warada ba'dal hadri au jawaban lima yutawahhamu annahu mahdurun. Misalhu ba'dal hadri qaulu ta'ala wa idza halaltum fatadu. Fal amru bil istiyadi lil ibahati lil wuqu'ihi ba'dal hadri al mustaf al mustafadi min qauli ta'ala ghairi muhillis saidi ghaira muhillis saidi wa antum hurum Wa misalu jawaban lima yutawahamu annahu mahdurun kaluhu salam if'al wala haraja fi jawab iman sa'aluhu fi hajjatil wada'i an taqdimi af'alil haji allati tuf'alu yawmal idi ba'duha ala ba'din Makna yang kedua dari wajib berubah menjadi mubah. Wa aksaruma dan seringkali terjadi idza roda jika perintah tersebut datang sesudah larangan atau jawaban untuk perkara yang yutawaham disangka anau mahdurun itu hal yang terlarang. Contoh e, perintah ba'dal hadri setelah larangan yang hukumnya mubah dan firman Allah Subhanahu wa taala Dimana Allah mengatakan, Wa idha halatum fasadu. Jika kalian sudah tahalul, fasadu maka adalah kalian berburu. Al-Maidah ayat yang kedua. Maka perintah bil istiyat untuk berburu di sini hukumnya lil ibahah mubah liwukuhi karena perintah ini terletak setelah larangan al-mustafat yang bisa kita simpulkan dari firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat yang pertama ghaira muhilis saiti wa antum hurum tidak boleh muhilis saidi menghalalkan buruan maksudnya berburu hewan buruan wa antum hurum pada saat kalian sedang posisi ihram belum tahalul. Maka perintah berburu sesudah tahalul di sini bukan wajib berdasarkan ijma. Ulama sepakat berburu sesudah tahalul itu tidak wajib. Apakah dianjurkan? Juga tidak. Akan tapi yang benar adalah hukumnya dibolehkan. Nah, tentang perintah sesudah larangan maka para ulama berselisih pendapat tentang kaedahnya. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur aksar usuliyin mayoritas ahli usul mengatakan perintah sesudah larangan itu hukumnya mubah. Ini ditegaskan, ditegaskan semua perintah sesudah larangan hukumnya mubah. Itu aksar usuliyin. Akan tapi pendapat yang kedua dan ini pendapat yang lebih kuat, yang lebih roje. Bagaimana dikatakan oleh Sa'di di Risalah Latifa. Bahasanya perintah sesudah larangan kembali pada hukum perkara tersebut sebelum dilarang. Ada perintah untuk berburu sesudah dilarang berburu maka berburu itu kembali kepada hukum berburu sebelum dilarang. Apa hukum berburu se, uh, sebelum dilarang? Tergantung. E, boleh jadi dianjurkan ya, karena untuk nafkah istri atau wajib berburu untuk nafkah istri, nafkah keluarga. <clears throat> Maka kembali pada hukum ini semula. Ini pendapat yang lebih kuat. Namun di sini kata saya Usemin, beliau katakan yang paling sering Akta yang paling sering kalau perintah sesudah larangan itu mesti mubah. Paling seringnya Akta di sini beliau katakan akta tidak semua. Karena kalau secara keseluruhan yang tepat adalah kaidah tadi kembali kepada hukumnya sebelum dilarang. Nah, tetapi aksar umumnya rata-rata itu maknanya adalah ubah. Kemudian contoh jawaban-jawaban untuk perkara yang yutawaham disangka anau mahdurun dilarang padahal tidak adalah sabda Nabi SAW dia mengatakan if'al lakukan walah haraja dan tidak dosa ini adalah bijabiman jawaban orang yang bertanya pada Nabi pada saat haji wada tentang mendahulukan perbuatan haji yang dilakukan yaman id pada hari id bagiannya dari pada sebagian yang lain. If'al di sini bukan menunjukkan wajib. Ya ada orang keliru, harusnya gini dulu, harusnya A dulu baru B. Kok keliru B dulu baru A? Maka Nabi katakan, ya sudah lakukan, tidak dosa. Ini bukannya tahun besok kalau haji B dulu baru A, bukan akan tapi bolehnya hal tersebut tidak dosa dan atas didu kakau li ta'ala i'malu masyiktum inau bimata malu nabasirun. faman sya'a fal yu'min man sya'a yaku inna a'tadna lidzalimina nara Fadzikrul wa'idi ba'dal amri al-madkuri dalilun ala annahu litahdidi. Wa yakuju al-amru alal fawriyati ila tarahi Misaluhu qada'u ramadana fa'ina ma'murun bihi Lakin dalat dalilu ala annahu litarahi Fa'an Aisyata radhiallahu anha qalat Kana yakunu alaiya as-sawmu min ramadana Fama astati'u an abdiyahu illa bana. padahal kalimakani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Walau karena takfiru muharraman ma ukirat alaihi Aisyah radhiallahu anha. Yang ketiga ancaman semacam firman Allah berbuatlah tum sesukamu. Nah, ini bukan membolehkan orang berbuat maksiat. Alasannya terusnya ayat innahu bima ta'maluna basir. Ini Allah melihat apa yang kalian lakukan, melihat mencatat nanti Allah akan berikan hukuman terhadap apa yang kalian lakukan. Basirun di sini adalah menunjukkan kalau itu adalah ancaman. Siapa yang siapa yang suka min silakan beriman, wa man siapa mau falyakfur silakan jadi kafir. Ini bukannya membolehkan orang untuk mutat. Dalilnya inna a'tadna sudah kami siapkan untuk orang-orang dolim yaitu orang-orang kafir naron api neraka. Kalau kamu milih kafir, gak ada neraka yang disiapkan untukmu. kalau wa'id maka disebutkan ancaman Ba'dal amri setelah perintah al-maskur yang disebutkan Dalil Kalau anahu litahdid Maknanya adalah ancaman Dan Yahuju keluar perintah dari Fauriyah segera ila tarohi Jadi boleh ditunda Dengan dalil Contohnya, karena hukum asalnya harus segera. Boleh ditunda harus ada dalilnya. Contohnya kodok Ramadan. Kodok Ramadan itu makmurun bihi. Diperintahkan. Akan tapi dalat dalil, terdapat dalil yang menunjukkan anauli tarohi. Kodok Ramadan itu boleh ditunda-tunda. Dari Aisyah radhiallahu anha belum mengatakan, karena ya kuno aliyah, kok karena yakunu? Di sini cetakannya Tempat antum sama. Karena kuno alaiya ada menjadi kewajibanku saum min Ramadan berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa dari Ramadan artinya punya utang puasa Ramadan. Sama asatik maka aku tidak mampu untuk mengkodoknya kecuali di bulan Sa'ban sebelum Ramadan tahun depan. Wazalika keadaan tersebut kenapa kok ditunda-tunda lima kali Rasulullah karena kedudukan Rasulullah. Karena melayani Rasulullah sesalah kesibukan melayani Rasulullah, gitu. Maka seandainya takhir menunda-nunda kodok puasa itu haram, ma'ukirat maka tidaklah dibiarkan alaihi melakukan hal tersebut Aisyah tu Aisyah Rasulullah Anha dan malah yatimu al ma'muru ila bihi sarana sarana perkara yang diperintahkan kalau dibahasakan letterlah kan susah sesuatu yang tidaklah sempurna perintah kecuali dengannya sarana perkara yang diperintahkan bagaimanakah sarana perkara yang diperintahkan Ida kofa fi'lul ma'muri bihi ala syai'in. Karena dalika syai'u ma'muran bihi fa in al ma'muru bihi wajiban karena dzalika syai'u wajiban fa in kana al ma'muru bihi manduban karena dzalika syai'u manduban misalul wajibi satrul awrati fa idza tawaqqafa ala syira'i saubin karena dzalika dzalika syira'u wajiban wa misalul mandubi atatayyubu lil jumu'ati fa idza tawaqqafa ala syira'i tibin karena dzalika syira'u manduban. wahadil hadhil fi dimni qa'idatin a'amma minha. Wa al-wasailu lahu ahkamul maqasidi. Fal wasailul ma'murati ma'murun biha wa wasailul manhiyati manhiun anha. ida tawaqqafa tergantung melakukan perkara yang diperintahkan itu ala syek tergantung suatu hal maka suatu hal tersebut hukumnya diperintahkan sehingga al makmur makmur bi jika perkara yang diperintahkan itu wajib maka sesuatu hal, eh, sesuatu hal tadi hukumnya jadi wajib. Jika perkara yang diperintahkan hukumnya mandub karena dalika syai'u maka sesuatu tadi manduban hukumnya juga jadi mandub. Ini berlaku jika satu-satunya. Ingat, ini berlaku jika satu-satunya. Kita tidak mungkin melakukan kewajiban ini, jalan satu-satunya harus itu. Maka itu jadi wajib. Kalau tidak satu-satunya, maka tidak. Oleh karena itu beliau mengatakan di sini tawak kofa. Jika tergantung, artinya satu-satunya. Ya, satu-satunya. Tidak ada jalan yang lain. Contoh kewajiban menutup aurat. Ida talaqqafa jika tergantung menutup aurat itu tergantung dengan membeli kain, maka membeli kain hukumnya wajib. Non jika masih bisa masih pinjam, masih ini, masih ini, ya maka wajib milih salah satu. Namun persatuannya itu tidak. Ya, persatuannya ini tidak wajib karena ada alternatif yang lain. Pinjam bisa, beli bisa, minta bisa nah, kalau minta bisa beli ya nggak boleh jadi ingat satu-satunya makanya di sini dikatakan tawakofah tergantung ini, ini mengisyaratkan itu haruslah satu-satunya jalan untuk melaksanakan yang wajib menutup aurat jalan satunya satunya harus beli maka beli wajib menutup aurat dan satu-satunya pinjam, maka pinjam jadi wajib. Akan tapi menutup aurat bisa beli bisa pinjam, maka melaksanakan nah, hal ini itu wajib. Akan tapi barangnya itu ini apakah itu tidak masing-masing tidak wajib. Yang jelas pokoknya gimana berupaya agar bisa melaksanakan tutup aurat. Terserah mau pilih itu ya bisa, mau pilih itu ya bisa. Contoh mandub adalah papayo pakai minyak wangi untuk sholat Jumat. Jika tergantung memakai memakai minyak wangi ini tergantung dengan membeli tip minyak wangi, maka syirak membeli minyak wangi hukumnya mandub. Dan kaidah ini sebenarnya adalah dimni bagian dari kaidah yang lebih luas, yaitu sarana hukumnya sama dengan hukum tujuan. Fawasailul makmurat maka sarana yang diperintahkan itu diperintahkan, sedangkan sarana yang dilarang itu dilarang. Bedanya kalau sarana yang diperintahkan sarana wajib itu hukumnya wajib jika satu-satunya. Akan tapi sarana yang terlarang itu terlarang semuanya. Ini sarana terlarang, sarana zina itu ini satu dua tiga sepuluh sarana, semuanya haram. Sarana yang haram ini ada 10 sarana, maka semua hal Jika itu sarana itu adalah kemungkinan besar atau yakin atau kemungkinan besar mengantarkan ke sana. Namun kalau sarana wajib, maka hukumnya wajib jika satu-satunya. Itu beda antara wasail makmurat dan wasail manhiyat. Perbedaannya di situ. Kalau wasail manhiyat semuanya Wa'asil makmurat harus satu-satunya. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ta'ala alhamdulillah alamin. wa bihamdika wa